Dados lah wong kaya Nabi Sulaiman tahu betul seperti itu. Mulane ora iso wong sugih nabi terus meleting rono sugih ora iso tetep miskinun jalasan apa miskin. Jadi ya, ini perasaan miskin jagungan mbek wong apa. Mergo kabeh dikendhalekno apa. Ya kabeh dikendhalekno. Wong kula nganti saiki ora krasa terus kadang iso harmonis be bujo, sore tukaran sore harmonis esuk tukaran sing roh kadang tukaran lebih maslahat tinimbang dan Yus ya, ngono pangeran. Wa asa antakrohu saya wa wa khairul. Iya barokah itu karan ke roh. Boleh tukaran gini iki. Akhirnya pas rukun ku ape. Yus ngono tukaran kadang ya masalah. Mergo roh pikiran versi bojomu. Nara tukaran kira roh. Eh jebule api ewung eh, meksa to jebule asline yo ngene iki kan terus kira roh. Barokah itu apa? Mula nang gondeng ora kepentingan wong wedok ngene-ngene ngene. Kula nate diceritani kiai teng Kediri. Niki tenan, sakniki pondoke wak. Niku saking melarate, melarat terus ini mulang terus. Niku ambek bunyi ini, yuk. Ya Niku anaknya alit seumur pinter sekitar tujuh bulan. Didapak teng meja ngeten. Iki lho Pak Kani mbek kitab wong kok ngaji. <laughs> Perkara saking suwene ra diurus, mergo kiyaine men mulang. Nah cerita mesti kula Gus. Gus ini melarat nganti model ngono. Anak kula nanti tidak kok meja kula pas kula ngaji. Kula niku terus lha <laughs> jenengan nate seputi. Mah mboten mboten nate ngalami kok jenengan. <laughs> Ya jenengan tok mawon nak yo. <laughs> Kon makani kitab. Perkara nek kurang tahu terus belajar. Mulane kula tak akali, kula niku mulai riyen kiai rada mbek kerja. Perkara niku sebenarnya anakku rada kok dhuwur meja. <laughs> Tapi kiai nak kiai tenan jan ngoten bojone ngamuk ya tetep mulang nak kiai tenan dong. Ang balik benten. Nak tuh salam tempel dibagi mbek bojone. Nak kiai mboten suwe ngaji. Kula ya ora roh bojo kula seneng kula ora ya ora roh. Nganti saiki ya ora roh. Ya ora kepengin roh. Pokoknya agar teko aja ini ngomah ya, berarti apa ya? Ulama riyen itu jarang kan, gak pegatan, jarang. Mulai kalau orang pegatan itu hebat. Sampeyan yo ya mbok ora roh, pokoke nganti saiki urung wis imam si wis. ini Sibawa jadi ini si Bawe maknanya apa apel. aroma ini awa Imam si iku wangi. jadi ulama itu hawane khas. ini gue nulis, nulis nulis lali bojone ngelas ngelas kita, guyu guyu dewi asik. Bojone ku mantel. Sampai aku rata guyu guyu nak ngarang kitab apa? guyu guyu Saking asik ngaji. Pas Imam Si teng pasar tumbas kertas kitabnya bisa omah diobong. Pikirane bojone nak kitab ku hilang terus seneng deh. Bareng mulai roh kitab itu obong bojone dipegang. Lu kok jabok kitab rumah saku tambah saya <laughs> mabok pekat. Mulai. Mulane umpama naskah Imam Sibai gak diobong sing wedok ku luwih akeh. Nah, kowe ora usah pegatan ra ulama. Sing ulama ya nek iso ora usah nopo pegatan. Nyuruh jen ulama iku aneh. Ya, tapi nak pangeran ngersakno kuat, lalah bujune ku ya kuat. Bismillah, yes ya, semua jeneng wa ala kulli syai'in. Bismillah. Jane ora masuk akal. Kulo cek eling bapak kula niku mulai riyen pondok iku lho pondok dalam bapak nggih apik pondok. Jare pengen bapak aku iku isin anak pondokku omah, omahku ngaku ku kiai. Saat ini omah kulo ambek pondok ya ambek pondok. Kulo didikane bapak aku sena isin omahku ambek omahku timbang pondok. dan bojo nang bijak ngono nak rata tepak-tepakan. Kayak takobal wa minna tak takobal. Tapi nak terai tepak lalar apa? Iku pengiran, ya kabeh ku pengiran. Jadi kue nyeksain ini dunia yo ya, mau inna poha ala kulisya syai'in Kok nyeksain ini akhirat kesimpulannya Ya yang sing dimaksud Sayyidina Ali lauku sifal kotok mastat tu yakinan. Umpomo hijabku dibuka imanku yo ya ora tambah, ndak ora padha. Kesimpulane innallaha ala kulli syai'in Jadi kesimpulannya gue hidup dunia yang akhirat itu tetap innallaha ala kulli syai'in. Paham ya sing kula maksud itu. Terus sampean juga mandarani nabi niku enak mergo wis menang. Ya cara zahir ya kepenak, tapi ya serana kabeh. Podo Said Hamzah mau ke muka syafah ya seneng ae dipateni wahsi. Wong barokah dipateni akhirnya langsung mlebu nopo? Tapi cara zahir perang Uhud iku kalah. Lah kowe dia mau bojo cara kowe roh poin mungkin langsung wadah ningkat sret. Mesti ngamal sabar poinnya nak. Ah, oh, cara coro, Cara roh bojomu leren ngamuk, terus no dek iki ngamalku tambah. <laughs> Yang poin tambah kon ngelereni kan eman. Paham ya? umpomo domu kasafa itu dia mau bojo konros Perkara ini poinnya apa? Tambah. Bojone leren. Oh, jadi ojo leren terus. coro muka safa Berhubung orang kira nggak Ngamuk. Wong lanang gua amuk. Ini harga diriku. Waduh, harga diriku. Malah ruwet kabeh. Paham ya, dari kalau suwon, kalau ngaji tentang Ihya diterangno saat Nabi Sulaiman itu senangannya ngoten. Akhirnya Nabi Sulaiman gak umum kiai, Oh my god, bangun istana Mekah itu disebut Baitul Mat dintek semua peralatan fasilitas itu lagi dibangun apa? Ya itu hasil ulama. Ulama orientasinya bangun pondok, bangun masjid, somai saat melaku nih. Tapi rasa ulama, rasa ulama ya somai ngape di bang jadi musibah hubungan suami nopo istri. Ya serasa, usah. niru aku. Niru ya apet. Paham itu terus. Yes ya kayak seperti itu. Mana perasaan Sulaiman yang miskinun, jalasan apa? Miskinan. Aki nah, kuwo melarat, jago kan mbek wong napa? Berhubung padha melarate, ya, keamanane semut dipertimbang, keamanan semut wae dipertimbang no, sampai keinjek Sulaiman dan pas, Tapi rojo itu mulai dicek itu ya, kroni, kita terang, ambil rojo itu di kroni, meskipun kroni yang merosok kroni. Nabi Sulaiman itu nate jagungan. Ya cara kula ini sampai Rukin sampai Mustafa jagungan. Terus ada tamu itu sewangar. Ngelirik. Bareng ngelirik itu mripate itu aneh. Aneh itu mergo malaikat itu ya bingung. Terus misalnya Rukin itu roh. Ya Nabi Allah Sulaiman, niku sinten, niku malaikat mati, tapi dia ini bingung. Bingungnya sepundi. di kongkong jabut nyawamu neng India, tapi kowe kok neng Betul Maqdis neng Palestina, malah nih bingung. Terus Ruhin Nabi Sulaiman ngerti ya, nak kejadian ini ngonoiku Ruhin akhirnya. Ya Nabi Allah oh, kalau nyileh anginnya dengan tak gini Melayu. Melayu. Melayu malah mau India. Karena untuk India, ya malaikat Israel. Wah, naik bener. Cabut nih India. Terus dari malaikat, kenapa aku semangat? Nah, aku mau ngowah-ngowah nih Sulaiman perkara aku bingung. Apa aku piye Tuh Ngomong jabut nih India kok wong nih Palestina. Jadi mulai aku ikut ngowah-ngowah. Tapi udah dasar bakat mati, malah nih umur India. Nah, cara tengok-tengok nih ngono malah ini rawani jabut kan gak sesuai prosedur. Ini India kok nih ini putih. Palestina. Jadi yang wong pejabat itu ana kronine. Lah nabi kok anginnya No apa gak kena KPK iki piye ora hake eh, kok nganggo ya ora ono ngono-ngono nan eh, nak nabine nyilai yo ya. wane ana Nabi ku gue pengajaran, ke rojo itu beda apa? Kroni, konane ku. Paham ya tetes orientasi ini Nabi Sulaiman dungane yo ya an akmala solihan tertu. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas solih. Ini kepinginnya wa adkhilni lan kalau aturi ngelabok no panjiran ya, ingin Birahmatika kelan rahmati panjenan fi ibadika yang dalam biro-biro kaulane panjenengan as-solihin sing soleh-soleh kabeh. kulo kepingin nggih kepingin melebu termasuk golongan kaulani jenengan sing nopo soleh. Soleh sapa alambiya tegese biro-biro nabi wal auliya biro-biro wali. Jadi Nabi Sulaiman ini kepinginnya yo anut para nabi-nabi sedurunge. Jadi Nabi Rian nggih sopan-sopan. Pak Nabi junior, kepen kok Nabi senior, Nabi sebelumnya. Wa takhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Lan ngaten nggih ada dawuhe Mbah Mun nggih Bapak, dawuhe Mbah Mun guru-guru kula. Wong ora usah sombong. Sidik-sidik muni Allah iku ora usah. Kadang muni sidik-sidik Allah mergo takabur. Mau nyebut guru, nggih mau nyebut napa? Padahal wong nak ra nyebut guru kok langsung eling Allah jenenge takabur, nggih jenenge napa? Takabur. Mergo Allah kodim, ini rungokno ya Dan sampean sing sombong-sombong bin mari sombong. Allah itu kodim, Eleng-eleng ya Allah itu kodim. Ciri khas barang kodim itu enggak bersinggungan dengan barang hadis. Hadis kok sampean jenis barang apa? Sehingga sampling percontohan orang soleh juga berupa barang hadis. Mergo kira iso niru Allah wong Allah kodim. nyontoh wong soleh nyontoh gurumu, gurumu nyontoh gurumu nanti dokan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira mentang-mentang soleh langsung hubungannya dengan Allah. ini Allah itu kok dimora tersen. Tuh mulane wa adkhilni bi fi ibadika solihin. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i la rabbiki radiyatan mardiyah. Urutane piye fathuli fi ibadi. Tetep butuh menuso. Kowe saiki diparingi nikmat pangeran, nyatane ngeloni bojomu. Bojomu iku qadim ta hadis. Kowe kelon enak yo ya jenenge nikmat kau pangeran, tapi ke barang hadis yo ya bersinggungane be barang hadis rupane ngeloni. Kue ning suwargo masih para pangeran, mati yang ngeloni widadari mangan apel. Mergo kue barang hati, senggungan yo barang hati. Nah, mulane manusia itu, kudu ana hubungan be barang hati. Nah, disebut assalamu alaina wa ala ibadillahi sholih. Kowe ra dhewean. Kudu anut gurune. Mulane masyur nih gue toriko lawalal murabi lama arofna robi umpama ora ana murabi sing didik aku aku lah ya ora roh robbi umpama ora ana murabi aku gak roh robi umpama ora ana sing didik aku aku yo ora roh pengira malah toriko Hanafiyah ana sing ekstrim ono tiga murid tapi gak jadi tiru iki kula mau cerita niki sing cerita kula niku bapak bapak sering cerita nih Ya rasa takok kita kitab apa iki sanat sanad kiai kok kiai kiai di kiai ada tiga murid Guru nih ngetes nih kau ada anak popong kok wiridan muni ya Hanafi jenengku sebut ya Hanafi ya Hanafi yang dua murid itu bareng mulai ada masalah itu muni ini Allah guruku rak makhluk makhluk kok tak sebut rak bakal iso nulung aku wis nyebut Allah ya Allah ya Allah ya sing sitok nurut tetep muni ya Hanafi Sing loro iku tambah ambles. Sing siji selamat, ditulungi guru. Nah terus bareng ditulungi ini, sing loro dinyak kowe nyebut Allah mergo sombong. Perkarane mau nyebut aku. Mergo aku iku gurumu, kowe langsung kepen kenal pangeranku sombong. Orang perkara kowe tau hitam dhuwur, pancen niatem. Umpama niatem ra sombong kowe nyebut aku sik, piye-piye sing mari kenal pangeran kowe iku aku. Bariku nyebut apa lah, pokoke wasilahe Iku nih gue ilmu ilmu toriko. Mulanya ilmu toriko posisi sel atau mursyid itu sangat tinggi. Mereka laulal lama arafnar Robbi. Kalau tidak ada murabi saya tidak tahu. Robbi saya tidak tahu Tuhan saya. Nasib Masyur ya cerita tentang Ihya. Tapi itu sanat saya dari Bapak dan saya pun tidak melakukan itu. Tapi secara ilmiah saya tahu. Bapak pun ya tidak melakukan itu. Beliau ya cerita, aku lah yang lakoniku, itu gue iling-ilingan. Tapi ini yang ada cerita yang ini yang saya kedua ini ada cerita ini di Ihya dan Masyur jadi sanad Toreko. Abu Yazid Al Bustami itu punya murid ngaji sama beliau itu 30 tahun. Enggak pernah ndak sholat qobliyah ba'diyah. Dan kalau siang pasti puasa. Tapi gak iso muka syafa. Padahal ngaji telung puluh tahun. Sama ngaji be aku nang ini kan paling lagi 11 tahun. Iku ae pelan pisang. Gue ngantuk semacam macam <laughs> Iku ae ngilangi bingung ning omah semacam macam Tolong pulau tahun. Sholat kopiah, poso terus. Tapi tidak bisa muka siapa. Padahal dia pengagum Abu Yazid Agustomi. Stomi. Siapa yang tidak kenal Abu Yazid siapa? Abu Stomi. Mana kajiannya Bustami, Bustami mergo tabaruk ben kenapa? Kan Sayyid Sufyan yang terkenal Abu Qasim Al Junaidi Abu Yazid Abu Stomi. Dari Abu Yazid, kena aku pengen muka siapa? Kau aku gampang. Nopo gue? Kue ikhmal hadil mata. Barang ini go neng pasar. Jus jus iki cara ya kacang. Ya kacang atau mumutan. Juzan waluzan itu bahasa Arab semacam manisan. Manisan ini pangkul nganggo apa jadi tumbuh. Cara mereka apa tumbuh ya? Napa? Pokoknya sih ada barang itu ya tumbuh. Terus gawa neng pasar. Dol. Sebagian umum no neng cah cili, cilik Angger sing gelut be aku menang tak kayak mumutan dulu. Terus jari ini sinten murid tewang muni subhanallah. Muridnya muni subhanallah. Ngomong Abu Yazid. Hadza syirkun minka. Kowe iku ngelakoni syirik. Mulai dari iso dadi wali. Kok sakit ya kok start Padahal saya bilang subhanallah. Terus gurunya marah. Fa wa ma sabbahta wa walakin sabbahta Kau itu orang nyucek no pengeran, tapi nyucekno no awak mergo gak rido ngelakoni barang ini Ya iku sing kira jadi wali. Iya kan? saat dia disuruh melakukan suatu hal yang hina, misalnya aku kecelok alim, terus dikongkon neng pasar, abek guruku adol kangkung misalnya, kon mikul, kan keren sholat kau ya, kesana kan mau khusuk tukang itikaf. Kan yo keren sholat dia, ya, kesana kan khusuk itikaf. Bareng dikongkon guru adol kangkung neng pasar kan izin, mosok ketua pondok adol kangkung misalnya. Tapi jari gurune kayak kepen wak jadi wali. Kangkung ini doling pasar, engkau nanti duit. Kayak noda cilik-cilik, jak gelut sih menang. Pokoknya, pokoknya, pokoknya semuanya bentuk pelecehan terhadap santri itu. Terus santri ini sambat, subhanallah guru, masa kalau lakon ini. dimaki maki mbak guru ini. Demi Tuhan, gue ramu cosuk tasbih ning Allah, tapi nasbih apa em? Yaitu Anda tidak siap melakukan sesuatu yang hina. Yaitu mari kira jadi wali. Sombong ngem. Gitu. Ya, Nah kadang-kadang kita sholat ya seperti itu. Wong sing asik itikaf ning masjid. Mergo sombong, eling Allah iku gagah, ngombe-ngombe Allah ala kulli syai'in Tapi nak ngewangi yatim piatu, bantu nyapu-nyapu masjid kan gak gagah. Kan gagah sholat ning ngarep. Nah kadang-kadang kita sholat lho ijek tak kabur maksudnya cara ilmu tasawuf wong sholat kok ijek